Kita lanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala wa huwa al-kitab Ad-Da'u ad dawa Terapi penyakit hati atau penyakit hati dan obatnya. Dan sampai kita pada bab tentang dararul ma'asi. Akibat jelek dari kemaksiatan. Dan sudah berapa pasal kita bahas? Dan sampai pada pasal yang ke-34. Faslun Al-ma'asi tuzilun ni'am wa tahallun niqam. Maksiat atau kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan dan akan mendatangkan bencana. Qala rahimahullah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah wa min uqubatid dunub annaha tuzilun ni'am wa tahullun niqam. Kata beliau di antara akibat-akibat dosa adalah hilangnya kenikmatan. Akan tercabut kembali kenikmatan yang sudah Allah beri. Dan sebaliknya tahullun niqam mendatangkan bencana diganti oleh Allah kenikmatan menjadi kenikmatan. Kenikmatan dengan ain, nikmah. Kenik dengan qaf, nikmah itu azab, bencana. Fama zalat anil abdi ni'matun illa bidanbin. Maka tidaklah hilang, tidaklah sirna sebuah kenikmatan tercabut dari seorang hamba kecuali karena dosa-dosa. Kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, kalau kalian kufur Sungguh adabku sangat pedih. Kata para ulama, paling tidak adab yang dahsyat yaitu dicabut kembali kenikmatan dan dirubah menjadi nikmah. Itu sudah cukup sebagai adab. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada hambanya. Kecuali hamba tersebut yang merubah keadaan dirinya sehingga Allah cabut kenikmatan tadi. Lam yakun lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin. Allah nggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah beri. Allah beri kenikmatan dalam bentuk keamanan, ketentraman, kebaikan dan macam-macam lagi yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang yang diberikan pada kita. Tetapi dengan dosa akan tercabut satu demi satu. Sesuai dengan seberapa kemaksiatan seberapa dosa yang dia kerjakan. Semakin besar, akan semakin besar kenikmatan yang tercabut. Nasolah salam al-afiyah. Wala halat bihi nikmatun illa bin. Demikian pula, sebaliknya, tidak akan terjadi satu bencana kecuali karena dosa. Tidak akan bergeser kenikmatan kecuali karena dosa dan tidak akan datang bencana juga kecuali karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin dan tidak akan dicabut kembali sebuah bencana kecuali dengan taubat. Kama qala Ali ibn Abi Thalib sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma nazala bala'un illa bidanbin wa la rufi'a bala'un illa bitaubatin." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidaklah turun satu bencana kecuali karena ada karena dosa, tidak turun sebuah bencana kecuali karena dosa dan tidak diangkat bencana tersebut, tidak dihilangkan kembali kecuali dengan taubat. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al dalam surat Ash-Shura ayat 30. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa an Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Allah yang menyatakan demikian dalam surat Ash-Shura. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat Aidikum Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian dan itu pun ya'fu an katsir. Allah sudah maafkan yang sekian banyaknya. Artinya, kalau Allah tidak memaafkan dosa-dosa yang lain, habis kalian dengan azab habis manusia ini dengan azab yang Allah timpakan atas dosa-dosa mereka. Tetapi Allah yang arhamur rahimin, yang pengasih lagi penyayang, tidak mengadab seluruhnya. Tidak semua dosa dibalas di dunia. Sebagian Allah maafkan, sebagian Allah tunda nanti yaumul qiyamah, sebagian Allah balas di dunia ini sebelum di akhirat. Demikian pula dalam ayat dalam surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah atau yang demikian karena bahwa Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum hingga kaum tersebut yang merubah keadaan mereka sehingga tidak pantas lagi kenikmatan itu ada pada mereka, maka Allah cabut. Maka Allah cabut. Ini kaum, masya Allah, amanu wa Fatahna barakat minas sama'i wal ard. Kan begitu. Tetapi ketika mereka menyimpang dari keimanan kepada kesyirikan dan kekufuran. Menyimpang dari sunnah pada kesesatan dan kebidaahan. Maka kenikmatan tadi Allah akan cabut. karena tidak pantas lagi untuk mereka. Akan diganti oleh Allah dengan azab. Yang tadinya aman, Allah jadikan pertikaian, pertumpahan darah, perselisihan. Na'udzubillah min dhalik. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمة التي أنعمها بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه Allah kabarkan bahwa Allah nggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada seseorang kecuali karena orang tersebut yang merubah keadaan dirinya. Yang tadinya saleh jadi taleh, yang tadinya baik jadi jahat, yang tadinya mukmin jadi kafir, yang tadinya sunni jadi mubtadi undal Tentunya akan berubah pula keadaannya. Allah nggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kecuali kalau mereka merubah keadaan mereka. Fayughayyir Allah bima'siyatih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau dia merubah ketaatannya menjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Merubah syukrahu bikufrihi. Merubah syukurnya jadi kufur nikmah. Tidak pernah puas. Selalu merasa kurang. Kenapa kok segini? Kenapa kok dikasihnya ini? Kenapa kok demikian? Kenapa tidak demikian? Padahal sudah Allah kasih. Sekian banyak orang yang tidak dikasih kenikmatan tersebut. Tetapi bukannya syukur, kufur. Tidak mengucapkan Alhamdulillah. Tidak mengucapkan Alhamdulillah alladhi bini'mati tatimu salihat. tetapi sebaliknya, menyatakan ini karena kehebatanku. Kalau aku tidak pandai berbisnis, gak ada ini. Semua ini. Syukur sama Allah. Allah, Allah. Ini saya usap pontang panting pagi, siang, sore, malam. Peras keringat banting tulang. Tidak merasa kalau itu Allah yang kasih. Seperti Korun yang berkata dengan sombongnya, Hada min ilmin indi." Ini karena ilmuku, karena kehebatanku dalam berbisnis. Kufur ni'mah. Maka Allah tenggelamkan korun ke dalam bumi. Karena gaya ma bi anfusihim, karena mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, maka Allah pun mencabut kenikmatan yang sudah Allah berikan. Allah tenggelamkan korun dengan harta bendanya. Yang gudang-gudangnya dikunci dan kunci-kuncinya kalau diangkat, nggak kuat beberapa orang mengangkatnya karena banyaknya. Artinya banyak-banyak gudangnya. Ternyata semuanya tenggelam dalam bumi. Qala wa asbab ridahu bi asbabi sukhtihi. Demikian pula kalau mereka merubah dari sebab-sebab keriduan Allah kepada sebab-sebab kemurkaan Allah. Kita harusnya menjalani sebab-sebab keriduan Allah supaya Allah ridho. Ternyata sekian kenikmatan Allah berikan. Kemudian dia berubah menjalani jalan-jalan kemurkaan Allah yang membuat Allah murka. Sekali Allah maafkan, sekali Allah ampuni, sekali Allah biarkan terus sampai Allah murka dan Allah turunkan bencana kepadanya dan Allah cabut kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah beri. Ikhwani azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah belum turunkan azab karena dosa-dosa kita, bersyukurlah pada Allah dan cepat-cepat taubat. Jangan merasa ini berarti gak apa-apa. Buktinya saya bermaksiat gak diadab. Buktinya saya berdosa gak diadab. Buktinya saya ini wallahi wallahi menyerupai kaum musyrikin di zaman jahiliyah dan di zaman para anbiya dulu yang menentang nabinya. Selalu berkata, mana adab? Anas kami sudah bermaksiat, kami nggak masuk Islam, kami begini, kami begitu, mana-mana adab. Nantang-nantang adab. Padahal kalau ditunda adab tersebut, tidak langsung Allah turunkan. Artinya Allah yang maha rahman rahim memberikan kesempatan agar kalian mau bertaubat. Allah memberikan kesempatan agar kalian mau berhenti dari dosanya, minta ampun pada Allah, maka Allah tidak turunkan adab. Tetapi justru mereka menantang-nantang adab. Fa'tina ma ta'iduna berikan pada kami apa yang kau ancam-ancamkan. Coba turunkan sekarang azab. Rasulullah Apa yang terjadi pada mereka? Allah turunkan benar-benar Allah turunkan azab pada mereka. Sebagian mereka ditenggelamkan dalam bumi. Sebagian mereka dihujani dengan batu. Sebagian mereka dengan suara yang keras memekakan telinga mereka dan mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim ini. Sebagian mereka diberi angin sor-sor sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka tinggi besar badannya tetapi Allah hancurkan bukan dengan gempa bukan dengan hujan batu dengan dingin Rumah-rumah mereka kokoh anti gempa. Dari batu yang mereka ukir, jabu sakhra wad. Mereka angkat gunung-gunung, eh, batu-batu dari gunung, mereka turunkan ke lembah dan mereka ukir jadi rumah. Maka goncang bagaimanapun batu tersebut nggak akan goyah, nggak akan atau nggak akan hancur, anti gempa. Tapi yang datang bukan gempa, rasa dingin, udara dingin yang masuk lewat pintu-pintu dan jendela-jendela mereka dan tidak kuat batu itu menahan dingin tadi masuk ke dalamnya dan mereka mati dalam keadaan seluruhnya sehingga mereka mati seperti ajazunakhlin khawiyah seperti pokok-pokok pohon pohon korma yang lapuk nggak ada yang menguburkan berserakan bangkai-bangkai membusuk membusuk hancur naudzubillah sudah diadab dengan bencana dibiarkan terhina oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menguburkannya, siapa yang mengurusi jenazahnya tidak ada. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah kata Allah. Seakan-akan mereka itu adalah batang-batang pohon korma yang sudah lapuk. Ikhwani fid din a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza ghayyara ghuyir jazaan wifaqah. Kalau mereka merubah, dirubah oleh Allah. Kalau mereka merubah perangainya, merubah jalannya, menyimpang jalannya, maka Allah pun rubah keadaannya. Dari kenikmatan menjadi kenikmatan. Dari nikmah menjadi nikmah. Karena mereka yang menyebabkan Allah murka. Itu jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Rabb kamu enggak akan mendolimi hamba-hambanya. Allah maha adil. Fa in ghayyara al-ma'siyata bi ta'ah ghayyara Allah alaihi al-'uquba bil afiyah. Kalau mereka merubah keadaan jelek mereka menjadi keadaan baik, kalau mereka bertaubat dari dosa-dosanya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha menerima taubat. Maka Allah pun akan rubah akan cabut azabnya. Allah akan hentikan azabnya. Dan Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. bil izzi, Allah akan ganti kerendahan dengan kemuliaan. Yang tadinya dijajah Allah berikan kemerdekaan. Yang tadinya direndahkan Allah berikan padanya kemuliaan. Yang tadinya na'udzubillah dalam keadaan sengsara Allah berikan pada mereka kebahagiaan dan kemakmuran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Kata Allah, sesungguhnya Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka yang merubah keadaan mereka sendiri. Maka Allah akan berikan perubahan pada arah kebaikan. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, kalau Allah menghendaki pada satu kaum kejelekan-kejelekan, maka enggak akan ada yang bisa menghindar. Fala maradda lahu. Enggak ada tempat lari. Kalau sudah Allah turunkan azab, kalau sudah Allah turunkan bencana, kalau sudah Allah murka dan Allah timpakan pada mereka, la yuflit. Enggak akan ada yang bisa selamat dari mereka yang memang Allah kehendaki. وفي بعض الآثار الإلهية dalam beberapa riwayat-riwayat ilahiyah yaitu hadis qudsi an rabbi الرب wa ta'ala annahu qala diriwayatkan bahwa Nabi menyatakan Allah berfirman wa izzati wa jalalati aw izzati wa jalali la yakunu 'abdun min 'abidi ala ma uhibb ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من عبيد على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب Perhatikan hadis kudusi ini. Sungguh demi kemuliaanku dan keagunganku. Tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku di atas apa yang aku sukai, di atas apa yang aku cintai. Berarti dalam keadaan saleh. Tiba-tiba berubah kepada apa yang aku benci. Maka niscaya aku akan memindahkan keadaannya dari apa yang dia sukai kepada apa yang dia tidak sukai. Keadaan yang dia tidak sukai, keadaan yang dia benci. Walayakuna abdun min abidi Demikian pula tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku di dalam keadaan yang aku tidak sukai. Dalam keadaan yang aku benci. Ini jelek ahli maksiat. Tiba-tiba berpindah dia jadi baik. Maka niscaya aku akan rubah apa yang tadinya dia tidak sukai. Aku akan ganti keadaannya kepada apa yang dia sukai. Akhwani Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ibnu Qayyim membawakan sebuah syair. Walaqad al qail, sungguh betapa bagusnya ucapan seseorang dalam syairnya, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilu an ni'am." Wa hubha bi ta'ati rabbil 'ibadi, fa rabbul 'ibadi sari'un niqam. wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta fa dhulmul 'ibadi syadidul wikham ila akhirih. Kita lihat satu persatu. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau engkau di atas kenikmatan, peliharalah. Jagalah kenikmatan tadi. Bagaimana menjaga kenikmatan supaya tidak hilang? Bagaimana menjaga kebahagiaan jangan sampai berlalu. Caranya, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Hati-hati dari maksiat. Karena kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan. Lihat ucapan yang bagus ini. Kalau engkau di atas kenikmatan, jagalah. Bagaimana kita menjaganya supaya nggak hilang? Jagalah engkau atau dirimu dan keluargamu dari api neraka atau dari dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu akan mencabut kenikmatan. Wahudha bita'ati rabbil ibad. Melangkahlah engkau dengan ketaatan pada Rabbul Ibad. Allah subhanahu wa ta'ala. Farabbul ibadi sari'un niqam. Karena Rabbul Ibad sangat cepat sari' dalam membalas dalam mengadab sangat cepat kalau Allah murka Allah marah tidak lama bagi Allah hanya menyatakan kun fayakun jadilah maka jadilah dia apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi maka jangan main-main wa iyyaka wadh-dhulm mahma istata'ta fadhulmul ibadi syadidul wakham Hati-hati dari keboliman. Walaupun engkau mampu, walaupun engkau bisa, bisa menindas, bisa membolimi, bisa mencurangi, engkau bisa dalam keadaan engkau memiliki kuasa, engkau bisa dalam keadaan engkau memiliki kudrah. Tapi jangan. Karena keboliman pada para hamba akan keras nanti kejelekan yang diakibatkannya. Waham sesuatu yang busuk, yang jelek. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم Berjalanlah dengan hatimu di antara manusia agar engkau bisa lihat bagaimana akibat-akibat orang yang berbuat zalim. Ini disarikan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim, yang pendusta atau yang mendustakan agama. Undur. Siru fil ardi fanzuru. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah apa akibat yang Allah timpakan pada Firaun dan bala tentaranya. Apa akibat yang Allah timpakan pada kaum Ad, kaum Samud? Apa yang Allah timpakan pada kaum Nabi Nuh dan kaum Madian terhadap Nabi Shu'aib? Apa yang Allah timpakan pada mereka? Lihatlah. Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Fanzur sampai hari ini. Masyarakat yang zalim ditimpa azab oleh Allah Ta'ala. Ketika sudah tidak ada lagi inkarul munkar atau sudah tidak terdengar lagi orang-orang yang melarang kemunkaran, maka Allah akan azab secara merata. Apa kalau tenggelamkan dalam bumi atau Allah berikan banjir atau Allah berikan gelombang yang besar atau atau sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka kata penyair safir biqalbika بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم فكم تركوا من جنان صلوا بالجحيم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم apa maknanya kata penyair ini lihatlah tilka masanikuhum tilka masakinuhum lihatlah tempat-tempat mereka ba'dahum syuhudun alaihim lihatlah sisa-sisa tempat mereka setelah mereka diazab. Menjadi saksi-saksi atas mereka. Wala tattahim dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita melihat bekas kaum Ad dan kaum Thamud di Yordania. Karena mereka rumahnya dari batu yang diukir. Sehingga masih ada sampai sekarang nggak rusak batunya. Kamu lihat pula bagaimana laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi sehingga di dalamnya nggak ada hewan, nggak ada ikan, nggak ada apapun, nggak ada kehidupan. Sehingga disebut laut mati. Bukankah itu ada? Lihatlah kalian laut yang ada di negeri kita ini, masya Allah. Kamu tangan kosong pergi ke lautan pulang sudah bawa ikan, udang, masya Allah. Di sana nggak ada kehidupan. Athar, bekas-bekas adab masih terasa sampai sekarang ketika Allah angkat negeri kaum Lut, kaum Sodom. Karena kemaksiatan mereka dan kekufuran mereka pada Nabi mereka. Mereka tidak mau masuk Islam. Mereka kufur pada la ilaha illallah karena membela sodominya. Karena membela homoseksnya. Tidak mau kalau agama melarang. Artinya mereka diadab karena mereka kufur pada Allah dan Rasulnya. Lihat akibatnya. Allah angkat negerinya sampai terdengar nubahu kilabihim. Gonggongan anjing mereka. Dan juga kokok ayam mereka terdengar di langit. Saking tingginya. Kemudian Allah hempaskan dalam keadaan terbalik. Dan katanya, Wallahu ta'ala alam. Mereka menumbuhkan sisa-sisa kota yang ada dalam tanah. Sekian jauhnya dalam tanah. yang kemudian mereka menduga inilah peninggalan kaum Sodom. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana kesudahan para pendusta yang mendustakan agama, yang menentang Allah dan Rasulnya. Undur. Tilka masakinuhum. Lihat tempat-tempat mereka masih tersisa. Syuhudun alaihim wala tattahim. Dan jangan kalian tuduh siapa-siapa kecuali diri mereka. Jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم tidaklah ada sesuatu yang lebih jelek atas mereka tidak ada sesuatu yang lebih membuat madarat atas mereka melainkan kezaliman wa huwa alladhi qad qasam itulah yang menyebabkan hancurnya mereka qasam itu mematahkan punggung Artinya mematikan, membinasakan. Fakam taraka min jinanin wa min qusurin wa akhra alaihim atam. Lihatlah. Bagaimana mereka meninggalkan kebun-kebun yang indah. Bagaimana mereka meninggalkan berbagai macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, Masya Allah, yang pernah Allah berikan pada mereka. Lihatlah istana-istana mereka telah hancur. Wa, wa akhra alaihim atam dan yang lainnya dalam keadaan sudah lapuk, sudah humus atau sudah jadi hancur. Silahkan lihat kalian ke negeri Yaman. Kalian lihat di sana ada desa namanya Ma'rib dan ada bekas-bekas bendungan Ma'rib yang kamu lihat adalah padang pasir yang terik, tandus, panas, tidak ada apa-apa. Semak-semak sedikit, selebihnya tidak ada apa-apa. Padahal itu dulu pernah menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Pernah menjadi negeri yang makmur dengan bendungan yang besar yang bernama Saddu Ma'rib Ternyata ketika mereka kufur wa kafaru bi an'umillah, mereka kufur dengan kenikmatan pada Allah. Maka kami kata Allah berikan pada mereka sailal arim. Apa itu sailal arim? Banjir yang menghempaskan mereka. Oleh binatang yang kecil yang namanya semut. Hancur itu bendungan setelah itu airnya menghempas kotanya, habis kotanya. Tersebar manusianya ke seluruh penjuru. Sampai ada pepatah iftaraku di sabak. Iftaraku di sabak. Bersebar atau menyebar seperti tersebarnya tangan-tangan sabak. Ya ini masyarakat negeri sabak. Negeri yang diberi kemakmuran yang diriwayatkan Bahkan dikisahkan oleh Ibnu Qayyim juga mereka membawa keranjang di atas kepalanya nggak perlu memetik buah. Dia bermasuk berjalan dari sisi kiri kebun ke sisi kanan kebun, berjalan saja. Sampai sana sudah penuh dengan buah. Ya. Karena sangat banyaknya buahnya dia tinggal begini saja, kayak dikeruk saja dengan dengan anunya, dengan keranjangnya. Konon Ibnu Qayyim juga membawakan bahwa dulu diriwayatkan buah apa namanya delima itu kulitnya bisa dipakai bernaung. Seberapa besarnya? Di kulitnya bisa bernaung dari panas dan hujan. Ketika Allah berikan kemakmuran pada mereka. Sekarang segini. Besok segini. Besok segini. Besok segini. Iya. Pernah disebutkan dengan sana dengan riwayat. Dulu kami mengalami anfulan anfulan anfulan disebutkan bahwa mereka waktu itu melihat kemakmuran yang besar. Kalau nggak salah di sini juga disinggung insya Allah. Ikhwani fidina azakumullah. Unduru Kaifa kana akibatul mukadzibin? Lihatlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan agama. Allah hancurkan negerinya, Allah hancurkan bendungannya, Allah hilangkan jinan. Fakam taraku min jinanin wa min qusurin wa akhra alaihim atam. Salu bil jahim. Wafatan na'im. Mereka mengarah kepada neraka jahim. Dan hilang kenikmatan-kenikmatan. Wa kana alladhina lahum kal hulum. Dan apa yang pernah mereka dapatkan itu seperti mimpi. Hilang begitu saja. Sepertinya kemarin di sini ada kebun anggur. Sepertinya kemarin di sini ada pasar buah. Sepertinya di sini dulu kemarin, bukan waktu sebulan atau dua bulan, tidak. Ya. Sekejap mata hancur seluruhnya. Besok orang datang, mana desa kemarin? Sudah hilang. Tenggelam dalam bumi. Mana kebun-kebun anggur kemarin? Mana kebun buah-buahan kemarin? Hilang seluruhnya. Kal hulum seperti mimpi. Dicabut dengan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun al-ma'asi sababul khawfi wal ru'bi fil qalb. Yang berikutnya, bahwa dosa-dosa akan membawa rasa takut dan kegelisahan dalam hati. Wa min uqubatiha ما يلقي الله سبحانه من الرعب والخوف في القلب المعاصي في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا Di antara akibat-akibat dosa adalah apa yang Allah lemparkan dari rasa takut, kekhawatiran yang ada dalam hati sang pendosa. Maka kau lihat sang pendosa tidak akan tenteram. Pendosa nggak akan dia berada kecuali dalam keadaan khaifan meruba kecuali dalam keadaan takut gelisah. Fa inna ta'ata al a'zam alladhi man dakhalahu kana Al aminin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa yang namanya ketaatan itu seperti benteng yang kokoh. Siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut maka dia akan aman tenteram. Saya ulangi kata-kata emasnya rahimahullah bahwasanya ketaatan kepada Allah itu merupakan benteng yang kokoh. Siapa yang memasukinya, maka dia terlindungi. Mereka akan aman, tentram dari segala yang mengkhawatirkan. Dari uqubati dunia wa uqubati akhirah. Tentram dari kekhawatiran adab dunia dan adab akhirat. ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب Sebaliknya siapa yang keluar dari benteng tersebut maka dia akan terancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang menakutkan dan dia akan merasa gelisah takut dengan segala macam perkara-perkara di luar sana di luar benteng ketaatan. Faman ata Allah in qalabatil makhawif fi haqqih amana. Siapa yang taat pada Allah, rasa takutnya akan berubah menjadi rasa tentram. Siapa yang keluar dari benteng ketaatan, maka niscaya akan selalu dalam keadaan takut, selalu dalam keadaan gelisah. Bahkan perkara yang orang lain tidak takut, dia takut. Perkara yang mungkin orang lain biasa-biasa saja, dia gelisah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu wahdharuhum mereka selalu merasa setiap ada suara itu jangan-jangan saya setiap ada perkara yang Allah cerca dalam Quran ini pasti saya yang dimaksud. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan dalam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa man 'asahu in qalabat ma'aminuhu makhawif." Alhamdulillah. Hadikum Allah aslih balakum. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam membacakan ayat kepada tokoh kafir bahwa siapa yang berbuat kufur, siapa yang begini maka akibatnya begini. Allah akan tipakan ada bila akhir. Ketika dalam perang Badr ada antara mereka yang berkata jangan berangkat. Ada apa dengan Takut. Bukan. Ayo berangkat. Aku tidak berangkat. Nih, kamu pakai slop, kamu pakai dupa. Ya. Karena kamu perempuan bukan laki-laki. Apa kata dia? Apakah kau tidak dengar ketika dia membaca kalimat-kalimatnya mengatakan demikian demikian demikian dan biasanya dia kalau berbicara benar terjadi Ikhwani fiddin a'azakumullah. Belum berangkat mereka sudah ketakutan. Belum berangkat. Sampai di tengah jalan mulai mereka saling berbicara, apakah kita tidak tunggu saja di pinggir kota, apakah tidak begini, apakah tidak begitu. Itu orang kafirnya. Yang munafik ketika berangkat pada perang Uhud di tengah jalan pulang mereka 300 orang ketakutan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun mukminin mereka akan berkata, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal tidak akan bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Perang nggak perang, ajal tidak berubah. Lihat orang-orang mukmin, tenang, tentram, enggak takut. Sesungguhnya mereka akan menyerang kalian, Inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian pada mereka. Tidak takut. Fazaduhum imana. Mereka bertambah imannya. Wa qalu dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah tempat kami bergantung dan bertawakal kepadanya. Enggak ada rasa takut. Adapun mereka diberi rasa takut, ru'b. Masirata syahrin Sejarak satu bulan perjalanan, mereka sudah takut. Maka Nabi menyatakan, Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah timpakan pada musuh-musuhku dalam jarak perjalanan satu bulan. Satu bulan lagi kaum muslimin akan datang pada mereka, mereka sudah ketakutan, Sudah nggak bisa tidur, gelisah. siang tidak tidur, malam nggak bisa tidur, pagi harus berperang, malamnya nggak bisa tidur lagi, deg-degan, besoknya tidak bisa tidur lagi, harus berperang. Kayak apa lemahnya mereka? Sebaliknya, kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, seperti diriwayatkan dari saat Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sungguh demi Allah pedangku sampai terjatuh dua kali karena aku ter tertidur. Tidur itu tanda ketentraman. Artinya dalam perang, kalau dalam pengajian itu dari syaitan. Kalau ngantuk dalam pengajian, nah bisikan-bisikan syaitan. Tiupan-tiupan syaitan. Tapi kalau dalam perang, Allah kasih memang. Allah kasih ketentraman. Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu itu ghasyikumun nu'as. Ketika Allah berikan pada kalian rasa kantuk sebagai ketentraman dari Allah untuk kalian. Amanatan. Am, keamanan, ketentraman. Jatuh lagi pedangnya. Jaga-jaga. Ikhwanudina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang tiarap sampai ketiduran. Iya. Alimah mana alimah? wa jahila man jahila. Akan tahu siapa yang tahu, tidak tahu siapa yang tidak tahu. Nah, kembali pada kitab. Qala rahimahullah. Fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahai ta'ir. Tidaklah kita dapati, tidaklah kamu dapati al-'asi ahli maksiat kecuali hatinya seperti ada di antara dua sayap burung. In harakatir rihul baba qala ja'a talab. Begitu melihat pintu berderit, krekek. Wah, sampai itu. Saya mau dibunuh. Talab, yakni yang menuntut, datang yang menuntut. Wa in sami'a waqa' qadamin khafa an yakuna nadiran bil atab. Kalau suara ada langkah kaki, trek, trek, siapa lagi ini? Jangan-jangan, jangan-jangan. Pasti nadiran bil atab ini pasti orang yang membawa peringatan atau orang yang memberi kejahatan atau membawa kejahatan. Yasabu yasabu anna kulla sayhatin alaih. Kata Ibnu Qayyim, selalu mengira setiap jeritan, setiap suara itu mengarah pada dirinya. Wa kullu makruhin qasidan ilaih. Dan setiap ada kejelekan pasti ditujukan ke saya. Takut dia, pasti ke saya ini, pasti ke saya. Faman Allah amanahu min kulli syai. Adapun siapa yang takutnya kepada Allah, maka dia aman dari segala sesuatu. Kalau ada seratus orang, ada satu maling, pembunuh, perampok. Terus datang lima polisi. Baru trak, trak, trak suara sendalnya atau suara sepatunya. Siapa yang takut di antara seratus itu? Hah? Enam. Penjahat tadi yang gelisah. Jangan-jangan saya mau ditangkap. Padahal polisi numpang sholat. Barakallahu fikum demikianlah keadaan orang yang memiliki dosa, memiliki maksiat. Ada perkara apapun dia gelisah, takut. Bahkan bukan ancaman dia takut, apalagi ancaman. Ikhwani fiddina azakumullah. Saya tidak syarah. Bukan ancaman, tidak takut. Karena saya khawatir ada kesalahpahaman. Artinya bukan sesuatu yang harus ditakutkan, dia takut. Itu terjadi. Qala wa man lam yukhfillah akhafahu min kulli syai. Tadi yang takut pada Allah, maka dia tenteram, tenang dari segala sesuatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaliknya, yang lam yakhafillah, yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, Na'udzubillah. Tidak punya rasa takut pada Allah, artinya dengan seenaknya berbuat maksiat, dosa, zalim, curang, ila akhirih, bahkan kufur, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, menentang hukum-hukum Allah. Karena tidak takut pada Allah. Niscaya akhafahu min kulli syai' niscaya dia akan selalu khawatir, selalu takut dari segala sesuatu. Gak ada musuh saja takut dari gerakan bibirnya ketika ngomong, dari mimik mukanya ketika berbicara, kayak memaksakan diri dalam keadaan takut. Ya. Khawatir saya akan dapat bencana apa ini? Khawatir saya mungkin akan dituntut oleh orang banyak. Khawatir mungkin kaum muslimin seluruh Indonesia akan marah kepadanya atau seluruh dunia akan marah kepadanya kan itu ucapannya kufur terang-terangan kufron bawahan lihat saja bagaimana keadaan orang itu ketika berbicara kelihatan khaif khawaf entah bagaimana keadaannya kalau ada yang mengancam laqad qadallahu bainan nas mudkhuliqu Innal makhawifa wal ijrama fi qarani Disebutkan dalam sebuah bait syair, Allah telah memutuskan di antara manusia sejak diciptakannya. Allah sudah memutuskan bahwa rasa takut dan kejahatan selalu beriringan. Kata pepatah atau kata syair. Allah telah ciptakan sejak diciptakannya manusia. Allah telah putuskan bahwa yang namanya kejahatan dan ketakutan selalu beriringan, selalu bersama. Orang tidak salah tidak takut, orang yang bersalah selalu takut. Orang yang tidak berdosa, orang yang rajin bertaubat, beribadah, beramal saleh dengan orang yang bergelimang dosa. Tentunya yang ini yang bergelimang dosa akan selalu bersama dengan rasa takut, gelisah, khawatir ila akhirnya. Wa min uqubatiha dan diantara balasan atau akibat dosa-dosa annaha tuqi'ul wahsyah al-'azima fil qalb. Di antara akibat dosa adalah menjadikan rasa gelisah, wahsyah di dalam hati seseorang. Fayajidul mudnib nafsahu mustawhishan. Akan didapati seorang pendosa dalam keadaan mutawahish. Saya ulangi. Mustawhishan. Berbeda dengan mutawahish. Afwan. Mutawahis itu artinya liar, puas. Tetapi Mustawhishan merasa sendiri, merasa tidak ada yang di pihak dia, merasa dia tidak ada penolong, nggak ada pendukung, nggak ada yang bela, nggak ada yang begitu. Itu namanya Mustawhish, bukan mutawahis. Qad waqa'atil wahsyah bainahu wa baina rabbih karena dia memang sendiri memisahkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya wabainahu wabainal khalqi. Dan dia juga terpisah dari makhluk-makhluknya. Kepada tetangganya jahat, kepada tamunya nggak menghormati, kepada sesama muslimin tidak mau memberikan kebaikan. Ila akhirnya. Ya tentunya. Karena dia memang sendiri, maka dia selalu khawatir terhadap dirinya. Dan selalu dalam keadaan mustawhishan, Wa kullama kathuratid dunubu ishtaddatil wahsyah. Ketika dosa semakin banyak, akan semakin merasa wahsyah, merasa takut, gelisah sendiri. Wa amarul aishi aisul mustauhishin al khaifin. Dan sejelek-jelek kehidupan adalah kehidupan orang yang mustauhish atau orang yang mustawhishin itu sejelek-jelek kehidupan Amarul aish amar dari kata pahit dari murun, wa amar lebih pahit sebagaimana Allah gambarkan hari kiamat adha wa amar lebih dahsyat dan lebih pahit Sebaliknya at'abu atyabul aish, sebaiknya kehidupan yang paling baik. Aisul musta'nisin, kehidupan orang yang tenang. Ya. Jadi jangan diukur dengan kekayaan. Ini kaya tapi mustawhish, nggak tenang hidupnya, nggak nyaman, selalu gelisah. Sedangkan ini orang yang pas-pasan dalam keadaan memiliki ketentraman, istiqnas, maka orang ini berbahagia, tentram hatinya, tidak gelisah. Falau fakkar al aqil wa wazana baina al ma'siyah wa ma tuqi'uhu fihi min al-khawfi wal muhsyah la'alima su'a halihi wa 'azima ghubnihi. Kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seorang berakal mau berfikir, wawazana baina ladzatil ma'siyah dan menimbang Mau berpikir dan mau menimbang antara kelezatan maksiat yang sesaat dengan akibat yang tuqiruhu fi makhawif dan akibatnya yang membawa dia dalam ketakutan, kegelisahan, gundah gulana, wahsyah. Kalau mau menimbang lezatnya seberapa, sengsaranya seberapa. Niscaya la'alima su'ahalihi wa azim maka niscaya dia akan tahu betapa jeleknya keadaan dia dan betapa ruginya dia satu menit atau dua menit kenikmatan sesaat habis itu dikejar-kejar polisi dua tahun tiga tahun setelah ketangkep sengsara lima tahun di penjara bandingkan Ya akil minal uqala. Wahai orang-orang yang berakal, yang memiliki pikiran. Bandingkan kenikmatan yang sesaat dengan kesengsaraan. Dan itu baru kesengsaraan dunia. Belum lagi apa yang Allah persiapkan yaumal qiyamah. Lemparkan mereka ila asyaddil azab. Akhwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja mau berfikir, Kalau saja mau menimbang. Masalahnya sebagian mereka tidak mau berfikir, Tidak mau menimbang. Madarat dengan maslahat yang dia dapatkan. Rasulullah SAW al unsat ta'ati wa amnaha wa halawataha Kalau dia jual ketaatan dia, rasa aman yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan iman, lazatnya iman. Dia jual dengan rasa takutnya kejahatan. Dia jual dengan rasa takutnya dosa-dosa atau akibat dosa-dosa. Wa ma tujibuhu minal khauf dan apa yang akan datang dari kekhawatiran-kekhawatiran. Wadharar dan madarat-madarat. Niscaya wallahi wallahi dia telah berjual beli dengan jual beli yang sangat merugi bangkrut karena qil sebagaimana dikatakan fa in kunta qad awhash أو حشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي kalau engkau telah dibuat gelisah oleh dosa maka tinggalkanlah dosa dan tentramlah. Tinggalkanlah dosa, maka engkau akan tentram. Kalau engkau dibuat gelisah oleh dosa-dosamu, dibuat engkau takut, gundah gulana, maka tinggalkanlah dosa, wasta'nis dan tenanglah. Serul masalah, rahasia permasalahannya anna ta'atu jibul qurba minar rabbi subhanahu wa ta'ala. Rahasianya adalah karena ketaatan itu mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kullama istaddal qurbu qawil unsu. Setiap semakin dekat kepada Allah akan semakin tentram hati. Semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin tenang. Semakin dekat dengan Allah, pelindungnya, backingnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang khawatir? Gak perlu khawatir. Karena dia dekat dengan Allah dan merasa di belakangku, di atasku ada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan melindungiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka silahkan ancamkan ancaman-ancaman apapun. Mereka gak akan peduli. Karena Allah bersama mereka. Allah katakan pada mereka, Inna Allah ma'akum" atau ini ma'akum" kata Allah. Aku bersama kalian. Intan surullah yang surukum. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, siapa yang merasakan kedekatan Allah dengan dirinya, Siapa yang merasakan kalau ucapan tadi intan surullah yang surkum itu benar-benar hak? Siapa? Orang yang mukmin yang semakin dekat dengan Allah semakin yakin dengan intan surullah yang surkum. Semakin beriman, semakin saleh, semakin beribadah, semakin yakin intan surullah yang surkum. Maka semakin tentram, semakin tentram, semakin tentram. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya mesti atasku untuk menolong orang mukmin. Allah wajibkan dirinya. Tidak ada yang menyajikan selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah menyatakan aku mesti menolong orang mukmin. Maka siapa yang paling tentram? Siapa yang paling tenang? Orang yang mukmin semakin tinggi imannya semakin tenang karena Allah menjamin dengan kalimatnya karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Qawiyal uns ini rahasianya. Wal maasiyah tujibul 'abd min ar-rabb. Tujibul bu'da min ar-rabb. Sedangkan kemaksiatan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullamazdadal bu'du dan setiap semakin besar dosanya, semakin banyak dosanya semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu ketentraman. Maka mereka semakin ragu dengan kalimat intan surullah yang surukum. Jangan khawatir, intan surullah yang surukum. Hatinya menjawab, ya bukan saya itu yang dijamin. Saya kan ahli maksiat. Gitu loh. Bisa dibayangkan bagaimana gelisahnya dia. Allah akan menolong orang mukmin. Iya, iya. Hatinya tetap mengatakan, tapi saya orang yang jelek, banyak dosa. Begini dan begitu. Saya menjual agama, saya menjual fatwa, saya berdusta kemarin. Bahkan saya begini, saya begitu, saya begini. Sehingga janji-janji tadi semakin jauh. Assalamualaikum alaihi wasallam ولهذا يجد البعد وحشة بينه وبين عدوه maka akhirnya seorang hamba yang bermaksiat semakin banyak kemaksiatannya semakin takut dan semakin gelisah dan dia semakin merasa sendiri menghadapi musuh-musuhnya limadha lil bu'di bainahuma karena jauhnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mulabisan lahu qariban minhu kalau bercampur dengannya dalam keadaan dekat dengannya wa yajidu unsan wa qurban bainahu wa baina man yuhib maka niscaya akan didapatkan ketentraman dan kedekatan antara dia dengannya wa in kana ba'idan anhu Ikhwani azakumullah. Seorang hamba walaupun jaraknya dekat tetapi hatinya jauh. Bagaimana keadaannya? Khawatir atau tidak khawatir? Orangnya dekat. <laughs> Di sebelahnya, jalan bersama, di pondok bersama, di rumah bersama, tetangga. Tapi dia punya satu keboliman kepadanya. Gelisah atau tidak gelisah? Gelisah. Jadi yang namanya dekat atau jauh adalah apakah engkau dalam keadaan taat atau tidak taat. Apakah engkau dalam keadaan baik atau jahat. Itu masalahnya. Kalau dalam keadaan baik, engkau dekat. Tetapi sebaliknya, kalaupun engkau jauh letaknya, jarak tempuhnya jauh, tetapi engkau mendoakan saudaramu, engkau dalam keadaan husnubon kepada saudaramu, engkau dalam keadaan tetap silaturahmi, tetap menjaga kebaikan dan kehormatannya, tidak menggibahinya. Apakah ada khawatiran? Tidak ada. Begitu ketemu akrab ahlan wa sahlan halak bakhair. Mu'anaqah. Dengan gembiranya. Sebaliknya, kalau dia menggibahinya di belakang, menjelek-jelekannya, menjatuhkannya, walaupun saudaramu tidak tahu. Bagaimana kalau ketemu? Ahlan, eh, eh, ahlan, ahlan, eh, begitu. Agak gimana? Canggung. Kenapa? Hatinya yang jauh. Ini khonirina azakumullah barakallahu fikum. Tentunya bagi Allah subhanahu wa ta'ala kaitannya adalah kemaksiatan dan ketaatan. Ketika dia kemaksiatan dia akan takut dan akan gelisah. Ketika dia berbuat taat dia akan tenteram. Jam berapa asarnya? Jadwalnya. Gak ada yang jawab. Lanjutkan. Hah? Masih banyak waktu. Tapi mau dilanjutkan apa pertanyaan? Sedikit lagi. Wal wahsyah hal hijab. Yang namanya wahsyah, rasa kegelisahan dalam hati, merasa sendiri, merasa nggak ada yang bela, nggak ada yang dukung, nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong. Itu sababu al hijab. Sebabnya adalah hijab. Kullama ghalada al hijabu zadatil wahsyah. Hati-hati hijab ini bukan maknanya jilbab ya. Nanti para akhwat salah paham. Bukan. Kita tidak berbicara tentang itu. Hijab dalam artian penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hijab. Seperti apa yang Allah katakan tentang orang-orang kafir. Bahwa mereka an rabbihim lamahjubun. An rabbihim lamahjubun. Mereka dari Rob mereka terhijabi. Artinya terhalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab yang menyebabkan seseorang gelisah, guna gulana, takut dan sebagainya tidak tentram hidupnya sampai berakhir dengan bunuh diri adalah karena adanya hijab bainahu wa baina rabbuh antara hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ghalaba al-hijabu zadatil wahsyah. Semakin tebal penghalangnya, maka niscaya semakin gelisah dia, semakin takut dia, semakin gundah gulana. Fal ghaflatu tujibul wuhsyah. Kelalaian akan membawa rasa takut, kegelisahan, gundah gulana. Apa kelalaian yang dimaksud? Ghaflah, lalai terhadap agamanya sendiri. Wa syaddu minha wuhsyatul ma'siyah. Lebih parah lagi, kalau wahsyahnya dalam bentuk maksiat. Ah, dalam keadaan dia berdosa atau bergelimang dosa. Lalai saja, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya dunia terus. Lupa kepada Allah Subhanahu Wa taala. Itu sudah cukup sebagai penghalang yang memisahkan lebih-lebih lagi kalau sampai kepada dosa-dosa. Wa asyaddu minha wahsyatu syirki wal kufri. Dan yang paling tebal adalah wahsyatu syirki wal bidai. Hijab karena wahsyahnya kesyirikan. Hijab yang tebal, benteng yang tebal, penghalang yang tebal antara dia dengan Allah dalam bentuk syirik, dalam bentuk kebidahan dan kesesatan. Ini lebih tebal lagi. Semakin jauh. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه Tidak akan kau dapati seseorang pun yang mulabisan syai'an min dalik yang bercampur dengan beberapa perkara tersebut illa ya'luhu minal wahsyah. Beberapa perkara tersebut yakni kelalaian dan maksiat. Niscaya dia akan memiliki rasa takut, rasa gelisah, rasa gundah gulana bihasbi bimala basahu minhu, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Fata'lul wahsyah wajhahu wa qalbahu. Wahsyah tadi akan menerpa wajahnya dan akan menerpa hatinya. Fayastawhishu wa yastawhash minhu maka dia akan merasa khawatir, takut dengan sesuatu yang tidak jelas. Ikhwani fiddin, a'azzakullah demikianlah akibat dosa. Faslun al-ma'asi tusriful qalba 'anil istiqamah. Bahwa kemaksiatan akan menyimpangkan hati dari kelurusannya, akan menyimpangkan hati dari istiqamah. Wa min uqubatiha annaha القلب qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila Bahwasanya di antara akibat dosa adalah menyimpangkan hati dari kesehatannya kepada penyimpangannya. Dari istiqomahnya kepada penyimpangannya. Dari sakit afwan, dari sehat menjadi sakit. hati yang sehat jadi sakit karena wahsyah karena dosa-dosa yang tadinya lurus jadi bengkok yang tadinya di atas hak bergeser kepada kebatilan فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه akan terus hatinya sakit cacat dan tidak bermanfaat gizi yang dia makan, yang dia minum, obat-obatan apapun, semua gizi yang membawa dia sehat, yang membawa dia hidup, tidak berguna untuk urusan penyakit hati. Silahkan minum vitamin A, B, sampai B12, sampai apapun kamu minum, ya. A, B, C, Nggak mempengaruhi hati tidak bisa. Kecuali dengan taubat dari dosanya dan kembali kepada ketaatan. Karena sakitnya ini bukan sakit dalam bentuk fisik. Tapi sakit dalam bentuk ruh. Qala fala yazal maridhan. Maka dia akan terus sakit. Fa inna ta'thirad dunu fil qulubi ka ta'thiril amradi fil abdani. Karena dosa-dosa di dalam hati seperti penyakit-penyakit dalam badan. Kalau kita bermain atau bersentuhan dengan sesuatu yang kotor, busuk dan sebagainya, penuh penyakit, kamu akan sakit badanmu. Demikian pula hatimu kalau engkau berbuat dosa, dosa, dosa, keburukan, kebusukan, maka niscaya hatimu akan sakit. Karena penyakit di dalam hati adalah akibat dosa sebagaimana penyakit badan akibat berbagai macam penyakit-penyakit. Balidunubu amradul qulub wa da'uha. Wala dawa'a alaha illa tarkuha. Bahkan dosa-dosa itu adalah penyakit-penyakit hati dan tidak akan bisa sembuh kecuali dengan meninggalkan penyakit tersebut. Dengan meninggalkan penyakit tersebut. Gak bisa diobati dengan apapun. Gak bisa dengan parasetamol. Gak bisa. Atau dengan apapun. Herbal juga gak bisa. Tetapi harus dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut dan bertaubat. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطي مناها أو مناها حتى تصل إلى ملا أولاها saya ulangi لا تعطي مناها حتى تصل إلى مولاها sudah disepakati oleh semua para ulama yang berjalan kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, bahwa hati-hati ini nggak akan bisa mendapatkan apa yang diharapkannya kecuali dengan mencapai Robnya. Ini saja. Buat diingat sampai kajian berikutnya. Bahasa Arabnya berbunyi annal quluba la tu'ti munaha hatta tasila ila maulaha. Bahwa hati-hati ini nggak akan bisa mencapai muna. Muna itu harapan. Harapan tertinggi. nggak akan bisa mencapai harapan-harapan hati yang paling tinggi kecuali dengan mencapai dan mendekati maulanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mau adzan silahkan datang dulu.